enak ya harus disambung waj'alhu lana hujjatan يا رب العالمين Kemudian halaman 10, 11 bahwa dalam Al-Qur'an itu dikenal ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang mengandung alif lam, ada yang tidak. Yang mengandung alif lam ada dua kemungkinan membaca. Ada alif lamnya dibaca, ada alif lamnya tidak dibaca. Alif lam yang dibaca kalau di atas lamnya ada sukunnya, ada tanda bacanya. Alif lam yang tidak dibaca kalau di atas lamnya tidak ada apa-apa, tidak tanda ada apa-apa tetapi setelah alif lam ada tanda tasjidnya Di bawah tasjid di bawah sidah itulah huruf huruf samsiahnya. Dengan kata lain, alif lam itu dibaca atau tidak dibaca tergantung setelah alif lam itu ketemu huruf yang mana. Kalau setelah alif lam ketemu huruf-huruf komariah yang 14, sebagai hajjaka wa khob akimah, maka otomatis alif lamnya, lamnya dibaca. Mana contohnya? Al-Quran, Al-Jannatu, Al-Karimu, Al-Wahyu itu. Al-alnya dibaca. Tetapi kalau setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah yang 14, tak sa dal zal ro zai sin shin sod dal to zo lam nun nah otomatis di atas lamnya tidak ada tanda karena tidak ada tanda maka jangan dibaca Mana contohnya? Asyamsu an-ni'mah. At-tamatu as-sana'u as-salatu. Alif lamnya, lamnya nggak dibaca. Jangan dibaca al-salatu tapi as-salatu nyamber. Dikatakan alif lamnya ada tapi tidak dibaca. Itulah pelajaran kita, kajian kita tentang alif lam. Jadi alif lam itu ada yang dibaca, ada yang tidak dibaca. Dibaca, tidak dibaca bukan karena kebenaran tapi ada ketentuan yang dibaca manakala setelah alif lam bertemu huruf-huruf komariah yang 14. Begitu juga alif lam yang tidak dibaca manakala setelah alif lam bertemu salah satu huruf samsiah yang 14. Itu. Kalau ingin mudah memberikan pengajaran, alif lam yang dibaca, alif lam yang ada tanda sukunnya di atas lamnya. Alif lam yang tidak dibaca, alif lam yang di atas sukunnya, di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Alif lam yang tidak dibaca, kalau di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Jadi, alif lam itu jangan berharap jangan memiliki anggapan bahwa setiap alif lam dibaca. Tidak semuanya. Alif lam ada yang dibaca, ada yang tidak dibaca. Fungsinya alif lam sama seperti dalam bahasa Inggris itu the dalam artian menghususkan dari umum menjadi khusus, dari nakiroh dari umum menjadi ma'rifah. Kalimatnya itu ya. Makanya disebut lam ta'rif. Itu halaman 10, 11, 12. Di halaman 13 bahasan kita tentang mim dan nun yang ada sidahnya, yang ada tasjidnya. Sebetulnya mim dan nun tidak beda dengan huruf-huruf lainnya saat dia ada sidahnya, ada tasjidnya. Dalam artian semuanya setiap huruf yang ada tasjidnya, ada sidahnya dibacanya double, dibacanya ganda. Itulah perbedaan antara huruf hijaiyah dengan huruf latin. Dalam huruf Latin untuk mendobelkan bunyi bacaan harus dobel huruf, tapi dalam huruf hijaiyah cukup dikasih tanda tasjid. Hanya saja dalam pelajaran halaman 13 tentang gunah ini bukan saja harus dibaca dobel kalau menemukan tanda tasdid di mim dan nun ini, tetapi harus ditahan. Ada panjangnya satu alif sampai satu alif setengah. Kemudian harus didengungkan itulah gunnah. Makanya menemukan mim dan nun bertasdid maka bacanya ada tiga ketentuan. Dibaca dobel sama seperti huruf-huruf yang lainnya kalau bertasdid. Tapi ada lebihnya untuk mim dan nun bertasdid ini selain dibaca dobel, dengung ke hidung, itulah guna dan ada panjangnya satu alif alif sampai satu alif setengah. Di ayat ke-18 surat surah Al-Baqarah. Surat jadi surah ya, surah. Surat kita kan terbiasa bahasa Latin. Padahal surah Al-Baqarah bukan Al-Baqarah ya. Gitu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون ya Sumun iklab agak ditahan sedikit agak samar kita di kampung dulu belajar iklab itu nggak ada samarnya somom nggak ada gitu padahal nggak ada samar sedikit somom hamas somom som sodnya som gunah dulu setelah gunah kayak Ifa sapawi padahal di situ iklab tanwin ketemu ba somom bukmun ya fahum la yarji'un أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق وبرق Jadi agak susah di situ roknya mati, tapi koknya wakaf isar sebetulnya ya wabar. Kalau nggak mau susah digabungin. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم yaj'aluna yaj kalkulah sugro kan yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadharal maut Hamas wallahu muhitun bil kafirin sadaqallahul azim Baik ibu dan bapak, banyaknya permintaan surah pendek. Kami coba surah ke-95 ya. Surah At-Tin. Watin zaitun. Untuk murotal hari uh, Rabu surah Al-An'am ya, surah Al-An'am uh, dari ayat 125 hingga ayat 147. Surah Al-An'am ayat 125 sampai dengan 147 untuk hari Rabu. Baik dilihat surah ke-95, surah Atin tin ya. Watini ya wa zaitun. Ibu dan Bapak bisa ikut di 85904785. Untuk Ibu ya dan Bapak yang belum daftar untuk ikut tadarus lewat telepon, ya bukan hanya pagi hari ya. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Nanti daftar aja dulu. Eh, nanti perlengkapannya lagi dibenahi dulu. Gitu ya. Silahkan daftar, tulis daftar, catat nama, usia, kelas. Kelas itu ya ibu aja yang menentukan kelas A, B, apa sih nanti eh, saya lihat kembali. Kalau kelas A yang nol belum bisa baca, belum bisa apa-apa dasar, kalau kelas B hmm, sedang ya baru baru belajar tapi belum lancar. Kalau kelas C sudah lancar. Nanti dengan Mbak Yati ya. Yati teleponnya 993 88603. Bisa SMS SMS saja ya. Ditulis daftar mau ikut ngaji tadarus lewat telepon. Itu. Kenapa? Jadi kalaupun sebetulnya dengan internet nanti ibu dan bapak bukan hanya <clears throat> bukan hanya bisa lewat telepon tapi bisa mendengar siaran-siaran ulang yang kami miliki ataupun siaran-siaran baru. Tapi karena mungkin ya satu dan lain hal, kalau nggak ada internet ya lewat pesawat telepon. Telepon kan mudah, semua orang punya, semua orang bisa ya. Silahkan daftar aja dulu ke 993 88603 ngaji lewat telepon. Kayak ini sih sebetulnya.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 Alif lam samsiah, alif lam yang tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena di atas alif lamnya tidak ada tanda apa-apa. Kenapa tidak ada tanda? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah yaitu ta. Watini, was samsiah karena ketemu zai itu ya. Wati matobi'i, watini zai zailin, was zaitun Itu mad arid lisukun. Kenapa mad alif disukun sukun matobi ketemu satu huruf hidup berhenti membacanya, dihentikan. Kalau nggak dihentikan nggak jadi panjang. Waktu matobi itu. Waktu rinya rinya kosar pendek, rinya juga tipis, tarkik. Kenapa tipis? Karena barisnya di bawah. Waktu risi si matobi nin alif disukun kalau berhenti. Kalau nggak dihentikan nggak ada alif disukunnya, adanya matobi aja. وطور سينين وهذا البلد الأمين Lokode kokolasu sogro. Kenapa adanya di tengah dan sudah mati? Itu kalau adanya di akhir jadi kubro juga. Lokode kholak kokolasu kubro juga. Lokode kholak nal nal ya ikhwanan mati ketemu mesin Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi jadi mad jaiz munfasil. Thumma radad. Kalau kelas subuh, naknya mad asli. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا مد بدل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين